Imam Ad-Dibai mengungkapkan yang dialami semesta bersama hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergembira dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang hadirnya Nabi adalah yang dinanti-nanti. Bahkan Nabi sendiri waktu ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, ceritakan tentang dirimu sendiri." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ana dakwatu abi Ibrahim. Aku adalah doanya ayahku Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim silsilahnya adalah ayah. Dianggap sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Wa bisyaratu Isa. Dan aku juga kabar gembira yang pernah disampaikan Sayyidina Isa yang diabadikan diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa ru'ya ummi allati ra'at dan aku juga mimpi ibundaku yang pernah dilihat. Di saat Nabi belum terlahir masih ada di kandungan sang ibunda tercinta Sayyidah Aminah bermimpi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan banyak riwayat tentang mimpi itu seperti apa. Yang jelas disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah doa yang pernah dipanjatkan Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah untuk diberi keturunan keturunan yang baik dan keturunan itu adalah terkhususkan memang keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi nabi nabi tapi puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kabar gembira yang disampaikan oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa bergembira sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semesta pun bergembira bersama datangnya Nabi. Jadi sebelum Nabi datang sudah selalu dijadikan kabar gembira. Sebelum Nabi lahir menjadi kabar gembira. Bagi para nabi-nabi terdahulu bahkan umat umat para nabi terdahulu pun kabar gembira yang mereka dapat di dalam kitab suci mereka adalah akan hadirnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama lahirnya Nabi, bersama lahirnya kabar gembira ini, bergembiralah semesta, semuanya, malaikat, arsh, kursi Allah, dan semuanya. Sehingga fahtazal arshu, bergoncang arsh. Taraba wastiksyara. Bergoncang dengan guncangan kegembiraan. Jadi ittirab itu bergoncang, istibsyar karena bergembira. Ada orang manusia kalau makhluk harus adalah makhluk. Kalau manusia ada manusia itu bergerak badannya karena gembira, ada orang bergerak karena ketakutan. Dan bergetarnya arus karena gembira bersama hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. wasdadal kursi wahai haibatan wa dan kursi ada arsh ada kursi dan semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan yang tahu hanya Allah makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala